اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بابا بابا إبو إبو حضير حضيران أنا أنا بسكاليان yang besar tak ada yang bawa yang kecil tak dapat disebut nama insyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin Hadis kajian kita subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan at juga ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Diriwayatkan dari As-Sahabiyul Jalil, sahabat Nabi yang mulia yang diberikan Allah kehormatan keutamaan mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimtun Nabiya 'ashara sinin. Aku pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Lalu kemudian setelah Nabi SAW meninggal, beliau pindah ke Irak di sebuah kota bernama Basra, Irak. Dan beliau merupakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. La yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sana 100 tahun setelah ini tak ada lagi manusia yang berada di atas muka bumi, meninggal semua. Kata Nabi SAW Ucapan Nabi itu betul Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah Namanya Abu Tufail Sahabat Nabi Meninggal tahun 100 pas Sedangkan Anas Ibn Malik sebelum tahun 100 Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Bosrah, Iraq Tahun 93 Hijrah As-Sahabi, sahabat Nabi Al-Jalil, mulia Kenapa mulia? Karena Allah menyebut mereka dalam Al-Quran As-sabiqun al-awwalun Yang dulu mereka masuk Islam Minal muhajirin wal ansar Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka Walladzina taba'um bi'ihsan Mengikuti dengan perbuatan baik Mereka itu disebut Allah radhiyallahu anhum mereka diridhai Allah wa dan Allah Ridha kepada mereka, mereka pun ridha menerima yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idhamul jazaa ma'a idhamil bala." Idham azama عظم عظيم صدق الله العظيم عظيم agung besar. Kalau huruf alifnya pendek, tak pakai alif. Allah artinya agung besar. Tapi kalau panjang Allah tulang artinya. Dalam bahasa Arab ada intonasi. Matar hujan, matar air pot, tarik jalan, tarik orang yang mengetuk pintu. Oleh sebab itu, maka hati-hati menggunakan ayat Quran hadis Nabi. Izamul jaza, izam besar agungnya jaza balasan pahala ma'a izamil bala. Jaza lawannya bala. Izamul jaza besar balasan suatu pahala ma'izamil bala sesuai dengan besarnya ujian yang diterima. Manusia pun begitu. Kalau ujiannya SD, ya ijazah SD lah. Ujian SMP, ijazah menengah. Ujian SMA, ijazah atas. Ujian skripsi, S1. Ujian tesis, S2. Ujian disertasi doktor, S3 ujian penelitian buku tesis jurnal komplit semua ujian profesor Izamul jaza besarnya suatu balasan ma'izamil bala sesuai dengan besarnya ujian yang diterima bala ujian bala yablu walanabluwannakum kami pasti akan menguji kamu bishai tapi jangan kau sangka ujian itu besar. Syai kecil. Tak ada apa-apanya itu. Kalau engkau sangka ujian yang kau terima itu besar, wala nabluwannakum bisyai minal khauf. Takut. Takut saya Pak Ustaz nanti anak ini tak menikah. Jadi saya izinkan dia pacaran-pacaran dulu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf ketakutan engkau terhadap yang haram melebihi sampai engkau tak takut lagi melangkahi ayat-ayat Allah maka sudah merusak imanmu ada yang perlu kau takut lagi takut sakaratul maut takut pertanyaan mungkar nakir takut titian salatul mustaqim takut tak selamat dari api neraka jahanam takut takut takut beberapa hari ini kita ditampakkan gambar-gambar saudara kita kakinya putus, ususnya terburai, menggendong anak, menggendong adik, tolong kami, tolong kami, bantu kami. Apa yang bisa kita buat? Saudara-saudara kita yang berbatasan langsung dengan Suriah, khususnya dengan kota Halab, tulisan Arabnya Halamba, Halab. Maka kalau ada orang Arab ujung namanya Al-Halabi, orang Halab, tulisan Latinnya Aleppo. Jauh Kairo tulisan Latinnya, tulisan Arabnya Al-Qahirah. Damaskus, Damaskus tulisan Latinnya, tulisan Arabnya Dimashq. Aleppo, jauh sekali dengan tulisan Arabnya Halab, kota tua diperkirakan ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada ini kota berpenduduk lebih kurang 2 juta 100 ribu sekian orang dua kali lipat Pekanbaru baru ini penduduknya sejuta dua ratus. Sedangkan Halab dua juta sekian. Dua kali lipat kita. Kota yang lebih ramai dari kita dengan hiruk pikuk kemacetannya hancur berkeping. Apa yang bisa kita buat? Prihatin, ya perlu, ya. Ada saudara kita yang memberikan bantuan. Saudara-saudara kita yang dari Palestina, dari Turki berbatasan langsung. Begitu kejadian ini, peristiwa ini terjadi, mereka langsung ramai-ramai menuju perbatasan. Untuk masuk tak bisa. Di perbatasan mereka membawakan selimut. Karena ini musim dingin. Bulan 12, bulan 1, puncaknya musim dingin. Di situ musim dingin, disitulah makanan tidak ada, di situ selimut tidak ada, di situ kematian datang, di situ puncak daripada ujian. Takut, takut, takut walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal lapar wa من minal kekurangan harta miskin susah melarat perang hancur rumah hancur kota wal anfus mati was samarat buah-buahan tak ada masa paceklik berkepanjangan hujan tak turun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين tetap juga di ujung ayat itu katakan Bashir berikan kabar gembira Bashir jangan katakan putus asa la tayasu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah jangan putus asa jangan patah semangat Jangan. Kenapa? Wabashir sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idha asabatshum musibah. Orang-orang yang ketika datang ditimpa musibah itu. Qalu mereka berkata. Inna lillah. Balikkan kepada Allah subhanahu. Jangankan kota ini, jangankan rumah yang besar ini, jangankan kebun korma yang luas ini, jangankan kota Aleppo, kota Halab yang hebat, mewah, tua ini. Inna kita yang membangunnya ini pun datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka inilah yang kata Allah Ula'ika alaihim Mereka mendapatkan Salawatun rabbihim Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun mendapatkan salawat mendapatkan kelapangan hati kelapangan dada keringanan pikiran salawatun min rabbihim wa rahmah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah wa ulaika humul muhtadun mereka itulah sesungguhnya yang betul-betul mendapatkan hidayah dulu tahun-tahun 90-an saya kelas satu Madrasah Sanawiyah setingkat selevel SMP. Pecah. Mirip juga seperti yang terjadi sekarang. Saudara kita di Eropa, Bosnia Herzegovina habis dibantai oleh Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic yang sebelumnya bertetangga, kawan akrab, dekat, sama-sama Natal, sama-sama menari-nari, sama-sama mabuk. Karena orang Bosnia waktu itu sudah hampir-hampir meninggalkan Islam. Disangka mereka dengan berteman akrab, dengan dekat, dengan akrab. Tidak akan mereka rusak, tak akan mereka ganggu. Sama-sama mabuk, sama-sama Natal, sama-sama minum kamar, sama-sama pakai rok pendek, sama-sama berbuat maksiat. Ternyata begitu slobodan filosofik membangkitkan semangat kita Serbia mereka Bosnia walaupun pakaiannya sama walaupun minumannya sama walaupun sama-sama mabuk mereka tetaplah Bosnia yang nenek moyangnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sekali pantai habis Zaman itu belum ada lagi kirim-kirim video WhatsApp, belum bisa Twitter, belum bisa BBM, belum bisa melihat live. Tapi saya ingat di tahun 90-an itu videonya dikirim, diputar di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah tempat saya diputar, ditonton beramai-ramai. Anak sekolah yang melihat, habis itu ustadz ceramah, beginilah saudara kita sedang dibantai, dikumpulkan dana, dikirimkan. Sekarang tanpa berkumpul bersama, orang sudah melihat di saat yang sama terjadi, direkam, dikirimkan. Apa maknanya? Semakin lama dunia ini semakin canggih teknologi Sebetulnya orang beriman mesti saling memikirkan saudaranya Karena informasinya up to date Langsung nyata fakta Bisa dia lihat dengan mata kepalanya Walaupun dia tidak berada di tempat itu Lalu yang mati itu apa? Sebagian orang sudah mati rasa Mati, hilang perasaannya Makanya beberapa hari ini video saudara kita, ustadz kita, sahabat kita, Ustadz Dr. Mustafa Umar, beberapa dari Jakarta. Bagi kita, marilah prihatin, ungkapkan kepedulian dengan membaca kunut nazilah. Kunut nazilah pernah dibaca Nabi satu bulan berturut-turut tanpa berhenti. Kapan itu? Ketika Nabi mengirim pasukan da'i Yang akan mengajak ke jalan Allah ke Bani Ra'il, ke Bani Zakwan, ke Bani Usayyah, ke suku Ra'il, suku Zakwan, Usayyah. Apa yang terjadi begitu da'i-da'i itu sampai di tengah jalan? Mereka bantai, mereka bunuh, mereka habisi. Sampai berita kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ya itu sahabat yang engkau kirim meninggal mereka dibunuh oleh Ra'il, Zakwan dan Usayyah. Maka Nabi mengangkat tangan bangkit dari rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya hanya kunut saja. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, Um artinya induk, induk dari segala kitab fikih, kitab Al-Um Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, sebelum kejadian itu Nabi memang sudah baca kunut. Kunut sudah ada sebelum kejadian Ra'il Zakwan Usayya. Nabi baca kunut. Tapi begitu terjadi peristiwa kematian sahabat yang dibunuh di pantai itu, kunutnya bertambah dengan laknat. Itu yang satu bulan itu. Bukan kunut itu satu bulan. Kunut itu sudah ada sebelum peristiwa pembantaian pembunuhan. Tapi baru ada laknatnya. Sebulan itu isinya laknat. Allahumma al رعل Allahumma الان ذكوان Allahumma الان usaya Allahumma an fulan Allahumma an disebutkan lagi nama-namanya laknat mereka Allahumma ansur man nasarani tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah setelah satu bulan summa tarakahu lalu kemudian Nabi meninggalkannya Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi ahli hadis, Nabi meninggalkannya bukan Nabi meninggalkan kunut. Kunutnya tetap ada sampai Nabi meninggal menurut mazhab Syafi'i. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya, meninggalkan laknat yang ada dalam kunut itu. Setelah satu bulan, kunut tetap berlanjut, tapi laknatnya tidak ada lagi Kenapa? Karena peristiwa itu sudah selesai dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada keluarga yang ditimpa musibah lalu kemudian Allah membangkitkan semangat orang beriman. Artinya apa? Tidak ada kata saya bisa buat apa. Apa yang bisa kita buat? Bapak boleh dengar rekaman khutbah Jumat dari awal-awal dulu tak pernah tidak pernah kosong kita isi اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي رهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض dari belahan timur ila magharibiha sampai ke belahan barat bumimu ya Allah tolong mereka ya Allah sulitkah bagi Allah Ta'ala menurunkan arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bi'iyaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul datang tayran ababil membawa batu tanah liat yang terbakar dari neraka jahanam dilemparkannya kepada pasukan Abraha berubah menjadi daun-daun seperti dimakan ulat mudah bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun lalu kenapa dia tidak lakukan itu tertantang seorang penulis dari Mesir mengapa Allah tidak melakukan itu di zaman ini padahal 1400 tahun yang lalu pernah dia lakukan zaman itu umat sedang lemah mustad'afin yang ada hanya seorang Abdul Muttalib yang lemah datang dia ke pintu Ka'bah menyerahkan kunci karena dia penjaga Ka'bah apa kata Abdul Muttalib inna lihadzal baiti rabban yahmih ini rumah ini yang agung ini Rabban Yahmi ada Rabb Allah yang melindunginya Ya Allah, ini kuncinya kuserahkan. Tak ada lagi yang bisa menjagamu. Ketika umat tak ada, disitulah pertolongan Allah datang. Tapi saat ini Allah tak perlu kirimkan. Jumlah kita 2 miliar lebih. Mana umat Islam? India, Pakistan, Bangladesh yang non Arab saja, yang bukan Arab. India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia terbesar yang non Arab. Belum lagi Liga Arab. Sampai-sampai ada penulis dari Mesir menulis di salah satu harian Mesir Andai berkumpul umat Islam ini semua Kotor Tak layak disebut cerita ini di masjid Tapi begitulah dia sakingkan inginnya menceritakan betapa lemahnya kita Andai tak ada senjata Andai tak ada meriam Andai tak ada bom atom Andai tidak ada senapan mesin Andai tidak ada lagi yang bisa digerakkan Serentak saja kita kencing bersama kata dia diarahkan ke Palestina tenggelam Israel itu. Saking kan dia mengatakan tidak adanya lagi yang bisa dibuat. Ada yang bisa dibuat. Paling tidak subuh berjamaah. Andai tidak bisa langsung memberikan ke sana, membangkitkan ke dalam. Andai tidak bisa keluar, membangkitkan ke dalam. Bangkit semangat keislaman. Bangkit mendidik anak-anak bangkit memperjuangkan Islam di tengah keluarga, di tengah masyarakat, yang guru sekolah, ceritakan ke murid-murid kalian jangan lagi sibuk main jangan lagi sibuk main game online main gadget nah, tengok ni saudara kita tengok ni anak-anak yang ada di sana andai tak bisa keluar paling tidak ke dalam kita perbaiki dengan apa yang kita tonton kita dengar kita lihat seperti yang terjadi beberapa hari ini apa kata Allah Subhanahu wa taala izamul jaza besarnya balasan ma'a'izamil bala sesuai dengan besarnya ujian. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Damaskus, di Halab. Jangan merasa kita sudah diuji Allah dengan suatu yang besar. Besar betul ujian saya nih Pak Ustaz, tak sanggup saya rasanya mau hidup lagi. Apa ujian? Sertifikasi belum cair. Itu dia katakan besar. Orang hancur kotanya, hancur rumahnya, mati anaknya, meninggal saudaranya. Dia masih tetap tegar, masih tetap berjalan, menangis seorang ibu tua. Datang orang lain menyabarkan, sabar ya bu. Alladzina idza asabathum musibah inna lillah wa inna ilaihi sabar sabar anakmu itu Allah akan gantikan dia syahid Allah buat dia tak merasakan sakratul maut Allah buat dia tidak merasakan pertanyaan kubur azab kubur Allah buat dia tak merasakan hisab masuk ke dalam surga sabar engkau tak perlu nasihati aku untuk sabar nak yang mati itu anakku aku menangis bukan karena anakku itu mati aku menangis kenapa yang mati itu satu orang Kenapa tidak tiga, empat, lima orang Sehingga semua anak-anakku menjadi syahid dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala lain cara pandang yang memberi nasihat, lain cara pandang yang diberi nasihat. Kenapa? Sudah masuk ayat itu ke otaknya, ke tulang sumsumnya, ke tangkai jantungnya, sehingga kalaupun menetes air matanya, bukan air mata kesal karena anaknya mati syahid, tapi air mata kesal. Kenapa yang syahid cuma satu orang? Adakah itu dalam hati kita? Adakah itu dalam hati yang berceramah, yang ngomong hanya membacakan ayat ini? Subuh ini kita sedang muhasabah diri kita. Nabi mengingatkan kita, izamul jaza, besarnya balasan ma'izamil bala, sesuai dengan besarnya ujian. Oh, kasihan ya Pak Ustaz, saudara kita yang ada di Palestina. Kasihan Pak Ustaz, mereka yang ada di sana. Sesungguhnya kitalah yang paling layak mengasihani diri kita sendiri Yang tak mendapatkan balasan apa-apa Mereka dengan kesabarannya sudah mati syahid Iskariman Hidup mulia Au syahidan Atau mati syahid Pilihan hidup ini dua Paling tidak Andai hidup mereka tak mulia Susah Melarat Mati Paling tidak mati mereka sudah syahid Kita Hidup tak mulia, mati tak syahid. Nauzubillah. Maka pilihlah antara keduanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izamul bala, izamul jaza. Izamul bala, izamul jaza. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Iza ahabba qauman ibtalahum kalau Allah cinta suka kepada sekelompok orang kaum satu orang almar'u dua tiga empat orang kaum فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين dua orang tiga orang empat orang sekelompok orang Idza ahabba qauman kalau Allah suka kepada sekelompok orang, apa yang dilakukan Allah? Ibtalahum, diuji Allah imannya itu. Ini kelanjutan hadis ini. Ibtalahum, diuji Allah. Ayat mengatakan, A'udzubillahi rajim. Ahasiban nasu an Apakah manusia itu menyangka merasa dibiarkan dia begitu saja? Ayaqulu amanna ketika dia mengatakan amanna, kami beriman. Hasiban nas, apakah manusia menyangka ayut suraku dibiarkan dia begitu saja? Ayyaqulu amanna, kami beriman. Lalu Allah diam. Wa hum la yuftanun. Belum diuji imannya. Ketika kita berani mengatakan amanna, kami beriman. Amantu, aku beriman. amantu billah aku beriman kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk ke masjid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah qabliyah subuh asyhadu an la ilaha illallah menyambut seruan azan asyhadu an la ilaha illallah azan iqamah qabliyah subuh, tahiyatul masjid, salat subuh. Setelah ini nanti salat isyraq, kita ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Aku beriman ya Allah, maka konsekuensi dari ucapan itu ujilah aku. Apanya diuji? Anaknya. Anak sehat, istrinya. Istri sehat, suaminya. Suami sehat, maknya, ayahnya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, kotanya, atau semuanya sekali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dhaqat 'alaika dunia kalau sempit dunia, tak ada lain yang dapat engkau katakan, hanya satu hembusan nafas, ya Allah. Habis. Idza dhaqat 'ala dunia sempit kau rasa dunia, ya Allah. Tak ada lain. Hanya itu saja yang keluar dari mulut saudara kita di halak. Ya Allah habis alladzina idza asabatuhum musibah qalu mereka hanya dapat mengatakan inna lillah yang mati tak akan kembali tapi dia tetap tersenyum kenapa karena nabi menjanjikan al mar'u ma'aman ahab orang akan tetap berjumpa bersama bersama siapa man ahab siapa yang dia cintai cinta dia kepada anaknya itu, cinta dia kepada saudaranya itu, cinta dia kepada sahabat, kerabat, jamaah sama-sama pengajian, sama-sama mengajar di kampus sekolah, maka Allah akan mempertemukan mereka di tempat yang tak ada dusta, tak ada bohong, tak ada hiruk pikuk, tak ada lagi orang jahat. Di mana? Wa adkhilnal jannata daras salam. Daras salam, tempat yang penuh dengan salam, keselamatan, ketenangan, keamanan, Tak ada bohong, tak ada dusta, tak ada hirup pikuk, tak ada peperangan, penuh dengan ketenangan. Lalu sampai kapan ujian ini akan terus datang Pak Ustaz? Selama roh masih lagi diizinkan Allah bersemayam dalam jasad, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, istainu, mintalah tolong kepada Allah bisabri dengan sabar. sabar, imsak Bulan puasa disebut syahrul sabri, bulan sabar. Syahrul imsak, bulan menahan. Apa ditahan? Tahan mulut, jangan sampai menyumpah serapah, caci maki. Kenapa ini terjadi? Kenapa anak saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa negeri kami? Ditahannya mulutnya, sabar, sabar, sabar. Apalagi yang mesti ditahan? Hati kadang berkata, mengapa ini terjadi? Katanya Allah adil. Katanya ini bumi yang diberkahi. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله kami berkahi sekelilingnya Syam, Yordania, Suria, Lebanon, Palestina dua kacau, dua aman Yordania, Lebanon masih lagi aman Lebanon sebagian bergejolak satu setengah sedangkan yang dua fatal Palestina Suriah katanya barakna haulahu kami berkahi sekelilingnya tapi kenapa ini yang terjadi lain cara pandang kita lain cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi mereka dengan jihad, Allah memberkahi dengan tetesan darah yang jatuh ke tanah. Menangis Khalid Ibnul Walid, panglima perang yang satu jengkal tubuhnya tak ada yang lepas dari bekas tebasan tombak pedang anak panah setiap diukur badannya sejengkal, dua jengkal, tiga jengkal tidak ada yang lepas dari bekas tebasan pedang tombak anak panah menangis di atas tempat tidur apa yang kau tangiskan wahai Khalid ibnul Walid radhiyallahu an Allah meridhaimu kau ikut jihad sama Nabi tak terhitung berkali-kali tebasan pedang akan bersaksi di hadapan Allah kulitmu darahmu nyawamu bersaksi ya Allah jangan azab kulit ini karena pernah perang jihad fisabilillah apalagi yang kau tangiskan yang ku tangiskan satu kenapa aku mati di atas kasur kenapa aku mati dalam keadaan tenang kenapa aku tidak mati di medan jihad lain cara pandang kita, lain cara pandang mereka. Cara pandang kita ingin mati tenang, mati damai, mati di atas kasur, mati di samping istri, mati dikelilingi anak menantu sahabat kerabat. Mereka ingin mati dalam keadaan dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid disaksikan. Syahid menyaksikan. Apa beda disaksikan dengan menyaksikan? Me melihat di dia disaksikan Syahid mengandung dua makna. Syahid disaksikan karena seluruh malaikat menyaksikannya. Syahid menyaksikan karena dia menyaksikan tempatnya sebelum dia sakaratul maut. Malaikat mengepakkan sayapnya Lalu dia sudah nampak tempatnya di surga Kau akan di dalam jannatul naim Akan menempati tempat ini Bersama si fulan si fulan maka berapa banyak kita mendapatkan kiriman mereka yang mati syahid dalam keadaan tersenyum. Kenapa dia senyum? Katanya mati itu sakit, katanya sakratul maut itu mengerikan. Dia tersenyum karena dia sudah melihat tempatnya, dia sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut sebagai syahid. Tapi itu tidak mengurangi keprihatinan kita. Prihatin terhadap yang di sana, terlebih-lebih lagi prihatin yang terhadap di sini. Kenapa banyak orang berpikir Sedih ya Pak Ustaz Palestina hancur Ustaz dulu sekolah di Arab Negeri-negeri Arab itu sekarang kacau balau ya Pak Ustaz berawal dari Tunisia ada seorang yang membakar dirinya lalu kemudian terjadi revolusi menular ke Libya tumbang Muammar Gaddafi lalu menjalar ke Mesir hampir hancur sampai sekarang lalu kemudian pergi pula ke Suriah Basar al-Assad laknatullah alaihi bertahan lalu kemudian ke Yaman naik itu semua Houthi Syiah Houthi kita Alhamdulillah masih aman-aman saja. Kata kita aman. Apa yang terjadi? Semua bisa saja terjadi. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, bukan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? La ta'murunna nabil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil mungkar Larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusallitallah la yusallitannallahu alaikum syirarakum ada azab yang tidak kita sangka azab la yusallitannallahu alaikum syirarakum kalau kamu tidak lakukan itu apa azab yang kamu terima kamu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jahat aman adam ayam tentram tapi kamu sedang dipimpin oleh pemimpin yang jahat koran tak berdusta wartawan masih ada yang jujur Bupati pecandu narkoba Anggota DPR koruptor kelas kakap Hakim tertangkap pesta sabu Perangkat hukum yang diharapkan mengamankan Malah ikut mengedarkan Itu kan oknum Pak Ustadz Oke, okay, kita tidak boleh generalisir Kita tidak katakan semuanya jahat Tapi apa yang diprediksikan La yusallitannallahu alaikum syirar Syirar diambil dari kata syar jahat penjahat-penjahat berkuasa kamu tak menganggap sebagai azab padahal itu azab di atas azab kalau mereka jelas azabnya hancur gedungnya punah kotanya mati anaknya tampak ada yang tak tampak lebih mengerikan seperti api dalam sekam sesungguhnya orang-orang yang tak sadar dia mengatakan masih lagi merasa dalam nikmat tenteram tenang padahal sedang berada di dalam azab yang satu saat kapan pun bisa juga terjadi. Intinya dengan mengkaji ini kita tetap waspada, tidak mengecilkan orang, tidak mengatakan orang dalam laknat. Sesungguhnya saudaraku sedang diuji Allah izamul jaza besar balasan Allah untuk mereka ma'a izamil bala karena sesuai dengan besarnya ujian yang diberikan Allah pada mereka wa innallaha idza ahabba qauman kalau Allah cinta kepada sekelompok orang ibtalahu Allah menguji mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bagian hadis yang ketiga yang terakhir apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu siapa yang ridha maka dia mendapatkan ridha faman radiya siapa yang ridha falahu ridha maka dia mendapatkan ridha apa itu ridha banyak orang mengalihkan bahasa Arab menjadi bahasa dia ridha yang payah menyebut ba, rida sebut rela. Rela itu dari kata rida. Tapi kata yang paling tepat menerjemahkan makna rida adalah lapang hati, berpuas hati, perasaan lapang, tenang. Siapa yang merasa lapang hati, lapang dada, tidak menolak dengan yang aku tetapkan untuk dia, falahur ridha maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta ridha kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ulama-ulama tasawuf apa kata dia? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kenapa tak minta surga dulu? Kenapa minta ridha dulu? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Kenapa tak minta surga dulu? Kenapa ridha dulu? Karena kalau sudah ridha didapat, surga pasti dapat. Tapi kalau dapat surga, belum tentu dapat ridha. Semua yang sudah masuk ke dalam surga, lalu kemudian mereka disambut, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Saking inginnya kita mendapatkan salam Kita ulang sampai tiga kali. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ustaz ada titipan salam. Dari siapa? Dari jamaah. Ustaz ada titipan salam. Dari siapa? dari guru ustaz kami jumpa di kota anu ustaz ada titipan salam dari siapa dari jamaah haji dan umrah ini bukan salam dari manusia salamun qaulam mir rabbir rahim Ketika mereka masuk ke dalam nampaknya tempat-tempat tinggalnya berapa lama dia di dalam khalidina fiha abada lalu setelah itu Allah bertanya kepada mereka mada turidun semua yang kalian minta dulu kalian sudah dapatkan sekarang sekarang apa lagi yang kalian inginkan mada turidun apa yang kalian mau semua penduduk surga jawabannya satu apa jawab mereka ridhaka kami sudah dapat surga, tapi ada yang belum kami dapatkan ya Allah. Apa dia? Ridhaka. Kami ingin ridhamu. Satu-satunya jalan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kita sudah bolak-balik mengatakan subuh sekali, sore asar sekali, pagi sekali, petang sekali. Matahari terbit sekali, matahari tenggelam sekali. Di awal hari sekali, di ujung hari sekali. Di awal malam sekali, di awal siang sekali. Apa kata kita? raditu billahi rabba aku ridha engkau sebagai Rabbku Rabbil Islam dina aku ridha Islam agamaku Nabi Muhammadin Nabiya wa rasula aku ridha Muhammad sebagai nabi dan rasulku ucapan di mulut di ujung lidah di tepi bibir lipstik pemanis cakap ridhakah kita menerima ketetapan Allah kalau engkau ridha kenapa marah-marah kalau engkau rida, mengapa menyumpah serapah? Kalau engkau rida, mengapa gelisah? Kalau engkau rida, kenapa keluar kata-kata yang tak layak? Apa makna rida? Rida merasa berpuas hati, merasa berlapang dada, merasa tentram jiwa segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardh apa yang terjadi di atas muka bumi wala fi anfusikum apa yang terjadi pada dirimu illa fi kitab semua tertulis di kitab kitab apa fi lauhim mahfuz di lauh mahfuz tapi jangan gara-gara mengaji ini lalu berserah kepada takdir tidak berbuat takdirmu kau jeput, takdirmu kau ambil seperti hajar yang menjemput air naik ke atas bukit Safa naik ke atas bukit Marwah dia tidak berserah kepada takdirnya dia tidak duduk di samping Ka'bah bersimpuh ya Allah turunkan air tapi dia berlari berlari berlari jangan lepaskan ayat-ayat takdir jangan lepaskan ayat-ayat nasib dari bagaimana nabi memahami ayat-ayat takdir goncangkan takdirmu buah korma itu memang milikmu tapi kalau tidak engkau jolok dia tidak akan jatuh goncangkan sebagaimana Maryam menjemput takdirnya wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati Hai Maryam yang baru melahirkan anak goncangkan pundakmu goncangkan batang korma yang ada di belakang dengan pundakmu tusaqit alaiki rutaban janiyya akan gugur buah korma begitu Hajar memahami takdir begitu Ismail memahami takdir begitu Ibrahim memahami takdir begitu Maryam dan Isa memahami takdir Kenapa kita pahami dengan cara yang berbeda? Selesai salat, keluar dari masjid. Idza qudiyatis salat, salat sudah dilaksanakan. Fantashiru, bertebaranlah, buka toko, buka ruko, jual barang dagangan, bertebaranlah panen sawitmu, potong karet getahmu, kebun-kebunmu engkau urus. Lalu setelah itu ternyata kau gagal takdir qadar Allah jangan kau berpikir suuzon kepada Allah apa yang terjadi tanaman yang sudah disemprot ditanam dibeli racun dijaga tetap juga terkena wabah wereng datang mati kering kesal ke hatimu qadar Allah qadar Allah setan akan masuk dari pintu laul. Kalaulah dulu tak ditanam Kalaulah dulu saya tak mulai Kalaulah tidak di bulan ini Kalau disemprot tiga hari yang lalu Kalau dipanen sekian hari yang lalu Kalau, kalau, kalau, kalau Satu kalau akan disusun Akan diurut Akan disusul kalau berikutnya Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini Putuskan kalau Ambil air wudhu Salat sunat dua rakaat Serahkan kepada Allah Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillah at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah angkatkan kedua tangan hadapkan ke arah kiblat Allah aku berserah ini masalah besar ya Allah tapi engkau jauh lebih besar Allahu akbar cukup hanya itu tidak ku tambah lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada cara lain. Makanya apa kata Allah? Wasta'inu mintalah tolong kepada Allah bis Tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran. Tapi tak cukup hanya sekedar sabar. Wassalah salat jangan sampai putus kontak dengan Allah. Wassalah kira-kira apa yang akan menenangkan saudara kita di halap itu doa kita. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Suria. Doa kita menenangkan mereka, menenangkan kita. Sulitkah bagi Allah menenangkan mereka? Wallazi anzala sakinata dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin dia yang menurunkan ketenangan di hati orang beriman sulit bagi dia menenangkan tidak lalu kenapa kita ingin berperan mendapatkan pahala dengan doa itu Tadi doa bersama-sama beramai-ramai, tapi ada saudara yang bangun di tengah malam ketika orang lain sedang tidur lelap, pulas. Dia ambil air wudhu, dia lawan kantuknya, dia angkatkan tangannya. Ya Allah, tolong saudaraku yang engkau uji. Tolong saudaraku, aku tak sesuku dengan mereka. Aku tak kenal dengan mereka. Tapi aku merasa seikatan dengan mereka. Kerana NabiMu pernah bersabda, La yu'minu ahadukum. Kamu Kamu tak beriman. La yu'minu, tak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Bagaimana kalau itu terjadi pada diriku? Bagaimana kalau hancur itu rumahku? Bagaimana kalau mati itu anakku? Bagaimana kalau yang menggendong itu aku? Bagaimana kalau yang darahnya berceceran, ususnya putus itu adalah cucuku? Bagaimana kalau terjadi aku? Saat itu dia sedang tidak melihat orang lain, tapi yang sedang dia lihat adalah dirinya sendiri. La talmizu anfusakum, dengan kau hina dirimu. Ini ayat aneh. Mana ada orang mau menghina dirinya? Kenapa Allah katakan la talmizu anfusakum ketika engkau sedang menghina orang? Sesungguhnya engkau sedang menghina dirimu Ketika sedang kau tunjuk hidung orang Sesungguhnya engkau sedang tunjuk dirimu Seketika kau sedang memaki orang Sesungguhnya engkau sedang memaki dirimu Kenapa? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah Ini adalah umat yang satu Wa ana rabbukum fa'amulun Arah kiblatmu satu Ka'bah Kota suci mu satu Makkah Madinah Tuhanmu satu Allah La ilaha illa huwa Saudaramu satu Orang-orang yang bersyahadat agama sama suku berbeda, bangsa berbeda bentuk rupa berbeda mereka orang Suria, saya orang Melayu mereka orang keturunan Piniki keturunan Arab saya orang Minangkabau orang Batak orang Sunda, orang Jawa, tapi kami semuanya satu disatukan oleh apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan Insya Allah taala minal aminin termasuk orang-orang yang aman aman dari rasa takut aman dari rasa benci aman dari rasa sakit hati minal aminin yang berpenting adalah aman dari jilatan bakaran api neraka jahanam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian hidup panjang umur sesudah aku nanti kata Nabi Ciri-ciri zaman yang akan kalian lewati itu taksurul haraj akan banyak haraj. Sahabat bertanya, "Wamal haraj?" Ha, huruf besar. Wamal haraj? Kalau huruf kecil haraj, susah. Kalau huruf besar haraj, sahabat tak tahu mana haraj. Wamal haraj ya Rasulullah? Apa haraj yang kau katakan akan datang di akhir zaman itu nanti ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Dua kali Nabi sebut al-qatslu Al-Qats Banyak pembunuhan Banyak pembunuhan Perang badar banyak yang meninggal Perang Uhud banyak yang mati 70 orang penghafal Quran meninggal Memerangi Musailamah Al-Kazab Nabi palsu 70 Paling seribu. tapi hari ini kita melihat mayat bergelimpangan ratusan ribu 200 ribu orang lebih meninggal sejak konflik Suriah sampai hari ini lebih jamaah haji kita 300 ribu konflik yang terjadi menelan lebih banyak lagi daripada itu apa yang terjadi Nabi SAW taksurul haraj akan banyak haraj wamal haraj ya Rasulullah apa haraj itu ya Rasulullah al-qatlu al-qatlu lalu ada sebagian orang menyumpah serapah mengutuk nasib kenapa aku mati Kenapa hidup di zaman ini? Kenapa tidak hidup di zaman khairul Quran qarni, sebaik-baik abad-abadku? satu abad sesudah itu. satu abad sesudah itu. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi' tabi'in, salaf. Abad, satu abad, satu abad. Tiga abad pertama, itu yang disebut dengan zaman salafus saleh. Tiga abad pertama, Kenapa aku hidup zaman sekarang? Apa dosaku? Apa salahku? Apakah ini reinkarnasi? Karena dulu aku salah, lalu masuk ruhku sekarang hidup di zaman yang salah. Islam tak mengakui reinkarnasi. Tidak ada ruh orang jahat, lalu sekarang masuk ke binatang. Dulu ruhnya jahat, sekarang masuk ke dalam diri perampok, dihukum di dunia. Omong kosong, Islam tidak mengakui itu. Ruh orang yang dulu mati, tidak masuk ke kambing, tidak masuk ke sapi, tidak masuk ke anjing, tidak masuk kemana-mana. Dia hanya dua tempat, yang baik-baik illiyin, yang jahat-jahat sijin. Ruh tidak lagi masuk ke dalam makhluk yang baru sekarang. Adapun ruh Abdul Somad bukan perjalanan dari yang lama sebelumnya, tidak mengikuti nasib mewarisi dosa. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Abdul Somad ruh yang langsung dibawa oleh malaikat dari alam arwah sudah berjanji masuk ke dalam perut mak saya, masuk ke dalam diri saya. Sekarang saya lahir ke atas dunia, menunggu ruh ini keluar dari jasad berpisah dalam keadaan husnul khotimah. meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di tahun 2016 bukan kutukan terhadap kehidupan masa lalu. Kuatkan keyakinan itu Hari ini banyak orang goncang keyakinannya Membaca berita-berita di internet Engkau susah sekarang Karena dulu roh engkau jahat seribu tahun yang lalu Sekarang adalah reinkarnasimu Tidak, bukan Rusak akidah saya Saya adalah saya Hidup di zaman ini bukan kutukan Hidup di tahun 2016 bukanlah laknat Nabi memberikan kabar gembira untuk kita yang lahir di akhir zaman. Apa kata Nabi? Al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya yang hidup di akhir zaman tetap istiqamah beribadah al ibadatu fil haraji tetap ibadah walaupun banyak pembunuhan walaupun banyak kekacauan al ibadatu fil haraji tetap istiqamah beribadah subuh masjid tetap ramai majlis ilmu pengajian tetap banyak kahijratin ilayya dia sama seperti orang yang berhijrah kepadaku dari Makkah ramai-ramai ada Suhaib Ar-Rumi ada Abu Salama ada Abu Bakar ada Umar ada Uthman datang berhijrah bersama Rasulullah apa salah saya? Kenapa saya tidak ikut bersama rombongan yang disambut dengan tolak al-badru alaina? Apa dosa saya? Kenapa mesti hidup di zaman ini? Engkau tidak berdosa apa-apa saudaraku Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan dalam bentuk yang lain Kenapa? karena tak berkecil hati saat tak bisa ikut hijrah bersama Nabi tetap istiqamah di zaman ini kehijratin ilayya dia seperti orang yang berhijrah bersama husnuzan kepada Allah ana his inda ana husni zanni abdi aku menurut prasangka hambaku kepadaku Sedangkan kepada manusia tak boleh buruk sangka. Ya ayuhan ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ijtanibu kasiram minazan Jangan kau berburuk sangka. Inna ba'dadh zanni is ism. Karena buruk sangka adalah dosa, sedangkan buruk sangka kepada makhluk tak boleh. Konon lagi berburuk sangka kepada Khalik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba. Ajaba. Ajaba, menakjubkan, amazing orang beriman itu menakjubkan luar biasa in asobat husarra kalau yang datang itu sarra tenang senang adam ayam nyaman anak sehat istri sehat keluarga aman tanaman tumbuh panen tak berkurang gaji mengalir deras hidupnya tenang sarra syakar dia bersyukur alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salat sunat banyak, ke masjid rajin, pengajian. Syakar, karena khairan lah, itu baik bagi dia. Tapi ketika yang datang itu darah, bisnis rugi, anak sakit, istri mati, keluarga susah. Marahkah dia? Sawar. Hidup ini hanya antara dua saja pilih. Syakar, sabar. Memangnya kalau kita sumpah serapah caci maki, berubahkah kehidupan? akhir hadis ujung dari hadis faman sakhita siapa yang murka siapa yang marah siapa yang mencaci maki siapa yang mengutuk nasib falahu sukhtu maka dia mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali ridha, menerima keputusan Allah, tapi ridha bukan duduk berpangku tangan. Nabi tak pernah mengajarkan duduk di taman Raudah hai Abu Bakar, hai Umar, hai Utsman, hai Ali, hai Toha, hai Zubair, hai Anas bin Malik, hai Abdurrahman bin Auf, hai Suhaib Ar-Rumi, hai Abu Salamah, duduk-duduk saja kita di Masjid Nabawi ini menunggu malaikat maut datang mari kita baca Quran mari kita berzikir mari kita bertasbih tidak bukan itu dilakukan Nabi Nabi naik ke atas ontanya Nabi naik ke atas kudanya mereka pergi menuju tempat yang jauh 150 km dari kota Madinah Al-Munawwarah apa nama tempat itu Badar Nabi menyebut menjemput takdirnya Badar bukan di tepi kota Madinah 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lokasi itu bernama Al-Badar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat. Berapa umur Nabi waktu itu? Nabi bukan anak muda umur 25 tahun. Nabi menunggang kuda 150 km. Pada saat itu tahun ketiga, kedua hijrah. Umur Nabi waktu pindah dari kota Makkah ke Madinah 53 tahun. Dua tahun di Madinah Perang Badar Berapa umur Nabi? 53 tambah 2 55 tahun Hari ini orang 55 tahun ke rumah sakit mengurus encok, diabetes, meletus, jantung koroner. Hari itu Nabi SAW menunggang kuda dengan kencangnya. Pakar kuda berkata, naik kuda satu jam Pak Ustadz itu sama dengan push up seribu kali. Kapan itu waktu Ustaz sedang naik kuda di atas? Berapa jam Ustaz naik? Sebentar aja foto untuk update status aja. Untuk iklan. Ah, daftarkan anak-anak Anda menunggang kuda olahraga sunnah. Nabi di umur 55 tahun menunggang kuda 150 km dari Pekanbaru ke Duri baru 125. Tambah lagi tak sampai ke Dumai Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput takdirnya sampai di Badar, apakah dia duduk saja di kemah berpangku tangan? Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan? Nabi mengatur strategi yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi mengatakan, besok pagi kita harus segera menuju lokasi perang Badar. Jangan sampai musuh lebih dulu dari kita. Start. Curistan. Kenapa? Karena dengan begitu bisa menguasai medan perang. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah wahyu turun menjelaskan di mana kita pasang kemah, di mana kita bermukim malam ini? Kalau ada wahyu kami ikut wahyu, tapi kalau tidak kami mau ngasih ide." Tengok adab sahabat, tidak nyelonong saja, tidak angkat tangan tunjuk kiri tunjuk kanan, tapi langsung beradab kepada Rasulullah. Kalau ada wahyu kami ikut wahyu, kalau tak ada wahyu kami ingin berikan partisipasi ide, pendapat. Di situ keadilan Allah. Allah tak turunkan wahyu. Di mana berkemah? Tapi Allah mau berikan kecerdasan akal sahabat Nabi. Sahabat milik ide. Apa kata ide sahabat? Kita berkemah di sini ya Rasulullah. Kenapa? Karena di sini oase. Tempat persediaan air. Kalau kita berkemah di tempat persediaan air. Satu kosong sudah berada pada posisi kita. Apa maknanya? Kalau air kita kuasai. Musuh akan kehausan. musuh akan kehabisan air persediaan air mereka minim sedikit mereka haus mereka lemas mereka sudah kalah satu kosong dengan kita apa maknanya tawakal Ridol, bukan berarti berpangku tangan pahami dengan baik hari ini umat Islam Ridol saja ah kalau Allah mau turunkan pertolongan diturunkannya malaikat Allah akan turunkan malaikat tapi Allah melihat keseriusan, kesungguhan kita. Apa yang sudah kau lakukan sehingga malaikat turun? Apa yang sudah kau perbuat sehingga malaikat turun? Nabi berdoa dari sholat maghrib melanjut ke sholat isya di telat sholat isya Nabi angkat tangannya Nabi biasa meletakkan burdah selendang di tengkuknya saat Nabi mengangkat tangan jatuh selendang itu ke bawah biasanya orang kalau sedang berdoa jatuh selendang jatuh sorbannya dia akan ambil sorban dia urut letakkan lagi dia rapikan lagi baru berdoa Nabi tak pentingkan sorbannya jatuh Sampai akhirnya datang Abu Bakar ini sedih radhiyallahu an. Abu Bakar datang mengambil selendang burdah Nabi, diletakkannya ke tengkuk Nabi. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka, hasbuka. Cukuplah itu ya Rasulullah. Jangan berdoa lagi ya Rasulullah. Ini sudah larut malam. Besok kita akan perang. Allah akan tolong. Hasbuka. Nabi diam tetap berdoa sampai azan subuh berkumandang. Nabi tidak berserah kepada takdir tapi dia menjemput takdir dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa apa yang kita lakukan hari ini pasrah berdoa ya Rasulullah aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal ini onta aku, ini kudaku aku mau masuk masjid aku tambatkan dulu ke batang korma aku masuk ke masjid am utliquha atau ku biarkan saja ikat dulu Tambat dulu. Setelah kau tambat, kau berdoa. Tolong jagakan ini ya Allah. Setelah itu kau bertawakal. Ternyata hilang juga. Ridho. Tidak ada yang lain ridho. Apakah dengan marah mengamuk dia akan pulang? Apakah dengan menyumpah serapah akan pulang onta yang hilang? Apakah dengan caci maki akan kembali kuda yang hilang? Yang hilang tak akan kembali Hanya ridha saja Tapi ridha setelah usaha Ridha setelah doa faman radiya falahur ridha siapa yang ridha maka Allah akan turunkan keridhaan ke dalam hatinya orang heran melihat dia tak ada ria tak ada gelombang tak ada kedip mengerenyit berkerut tak ada sumpah serapah kenapa dia tenang apa yang membuat dia tenang Allah menurunkan ketenangan ibadah yang kuat fisik yang sehat badan yang kuat tak akan mampu menerima itu. Kenapa? Karena akal sudah ditembak duluan, karena hati sudah susah duluan. Maka Allah Taala menurunkan wa huwa wallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Bahwa ketenangan itu ada dalam hati. Ya, bahwa dia yang menurunkan ketenangan itu tak diragukan lagi. Apa syaratnya dia mau menurunkan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah berkelompok berkumpul di rumah Allah. Setelah itu yatsluna kita wallah baca ayat-ayat Allah. Setelah itu wa yatadarasunahu fima bainahum kaji isinya, asbabun nuzulnya, asbabul wurud hadisnya, ayat-ayat terkait tentang akidahnya, makna kosakata mufradatnya, apa kata ulama tentang ini? Apa kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas yang disebut sebagai ahli tafsir Al-Quran yang didoakan Nabi Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil dalamkan agamanya ajarkan dia tafsir Quran apa kata sahabat Nabi apa kata murid-murid Ibn Abbas Abdu'ad Mujahid Qatada, Ikrimah apa kata sahabat-sahabat Nabi apa kata tabi' tabi'in apa kata ulama tafsir Imam Tabari Imam Ibn Kazir Imam Fakhruddin Ar-Razi Said Kutub dari mulai yang zaman dulu sampai ulama tafsir Indonesia apa kata Syekh Buya Hamka apa kata Dr. Mustafa Umar duduk sejenak di masjid berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah mengkaji isinya maka Allah balas nazalat alaihi sakinah turun ketenangan ke dalam hati hafat bihimul malaikat mereka dikelilingi malaikat Rasiat bihimur rahmat Diliputi rahmat kasih sayang Allah Wa Allahu fi man indah Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat Tidak ada jalan lain kecuali rida, rida, rida Orang yang tidak pernah bersyukur Maka karena dia tidak pernah rida terhadap pemberian Allah Kenapa satu? Kenapa sikit? Kenapa cuma segini? Kenapa tak banyak? orang yang tak berterima kasih kepada yang sedikit man lam yashkuril qalil yang tak bersyukur kepada yang qalil lam yashkuril kathir maka dia tak akan berterima kasih kepada yang banyak man lam yashkurin nas tak pandai berterima kasih pada manusia lam yashkurillah dia tak bersyukur kepada Allah orang tidak akan pernah bahagia kalau tak pandai berterima kasih mentalnya mental kurang-kurang tapi sebenarnya puncak dari itu semua adalah ridho. Hanya orang yang ridho lah, yang pandai bersyukur. Hanya orang yang bersyukur sajalah yang bahagia. Mundur ke belakang. Siapa yang tak bahagia? Yang tak pandai bersyukur. Siapa yang tak bersyukur? Orang yang tak ridho. Semoga kita termasuk orang yang ridho Setelah ridho pandai bersyukur Setelah bersyukur menjadi orang-orang yang bahagia Bahagia bukan karena banyak harta Bahagia bukan karena sehat fisik Bahagia bukan karena adam ayam tentram Bahagia karena ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kaji kita pada subuh ini Hadis riwayat At-Tirmidhi dan Ibnu Majah Dari sahabat Nabi bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu.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 Selesai itu kita akan bahas tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf atas silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.